niscaya Allah akan mengangkat bagian dalam menuju surga. Ini keutamaan orang yang pergi ke majelis ilmu agama tujuannya yaltamisu fihi ilma mencari ilmu agama bukan sekadar ingin berjumpa dengan saudari fulanah atau saudari fulana bukan pula ingin mengantar orderan huh? Karena sekarang zaman now ini kajian terkadang bagi sebagian orang mudah-mudahan ya, tidak ada andai kata ada ini <clears throat> hendaknya dijadikan tujuan yang kesekian dari hadir majelis ilmu agama menjadi ajang pertemuan antara konsumen dan penjual ya <clears throat> maka tujuan-tujuan yang seperti itu hendaknya di nomor sekian kan. Hendaknya kita murnikan tujuan kita hadir di majelis ilmu agama adalah untuk menggali ilmu agama agar bertambah iman kita kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, kepada hari akhirat. Semakin termotivasi di dalam beribadah kepada Allah. Dan agar <clears throat> akidah dan amalan kita lurus dan benar maka orang yang seperti itu niatnya ketika pergi ke majelis ilmu agama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari hadis ini Nabi menerangkan mengisyaratkan kepada kita bahwa yang namanya majelis ilmu agama adalah sebuah majelis yang apabila kita menghadirinya bertambah ilmu ilmu agama kita semakin <clears throat> meningkat iman kita semakin serius kita dalam beragama dan semakin bersungguh-sungguh maka majelis yang hendaknya dicari yang membuat kita semakin semangat adalah majelis yang demikian hakikatnya karena sebagian orang kalau majelisnya e, tidak terhibur, tidak bisa ketawa atau tidak bisa ketiwi, ketawa ketiwi atau kurang ramai yang menghadir ya, yang menghadirinya, maka semangat dia pun menurun. Ya, tetapi kalau kajian tersebut adalah kajian yang ketawa ketiwi, terhibur, <clears throat> yang hadirnya puluhan ribu dan seterusnya, dia pun semangat menghadirinya. Maka berarti tujuan dari menghadiri majelis ilmu agama belum ia <clears throat> pahami dengan baik. Padahal Nabi mengisyaratkan dalam hadis ini tamisu fihi ilmu. Tujuan dia datang mencari ilmu agama. Berarti yang menjadi standar majelis bagi kita, majelis ilmu agama bagi kita adalah ilmu, ilmu yang menyampaikan dan ilmu yang akan kita peroleh tatkala kita menghadirinya. Ini hendaknya menjadi standarisasi bagi kita di dalam menghadiri majelis ilmu agama. Wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah. Ini juga isyarat dari Nabi bahwa tujuan kita menghadiri majelis ilmu agama adalah mengkaji agama Allah. Apakah yang menghadirinya sedikit, hadirinya banyak ataukah sedikit? Apakah hadirinya itu banyak orang yang kita kenal ataukah tidak ada yang kita kenal di situ? Apakah kita masuk televisi ataukah tidak? Karena tujuannya kata Nabi, karena ini namanya majelis ilmu agama adalah sebuah majelis yang di situ dikaji agama Allah. Ini hendaknya menjadi kaedah bagi kita di dalam menghadiri majelis ilmu agama. Bahkan kalau kita melihat kepada kondisi dakwah mereka para nabi dan para rasul disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam, faraitu nabiyya ma'ahu rahat, wal nabiyya ma'ahu faraitu nabiyya ma'ahu rajul wal rajulan, wal nabiyya wa ma'ahu rahat." Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah umat-umat sebelum kalian maka aku melihat ada seorang nabi yang tidak punya murid satupun. Sampai meninggal dunia berdakwah tidak punya murid satupun. Ada pula seorang nabi yang muridnya hanya dua orang. Diperlihatkan kepada pula sebelumnya bahwa sebelum ada seorang nabi yang muridnya hanya tiga orang. Dan juga ada seorang nabi yang muridnya itu tidak lebih sembilan sembilan orang. Apakah nabi tersebut kurang hikmah dalam dakwahnya? Apakah karena nabi tersebut kurang ikhlas dalam berdakwah? Apakah nabi tersebut kurang bersungguh-sungguh dalam berdakwah? Tidak. Karena itulah yang namanya hidayah. Ini menerangkan kepada kita bahwa sedikit banyaknya hendaknya tidaklah menjadi sebab atau memberi pengaruh naik turunnya semangat kita menghadiri majelis ilmu agama. Karena kita hadir sebuah majelis ilmu agama bukan karena intonasi seorang ustadz yang menyampaikan, pandainya seorang ustadz dalam berorasi, atau ustadz tersebut seorang yang tenar, seorang yang populer. Bukan pula karena hadirin yang hadir di dalam majelis tersebut orang-orang yang kita kenal, atau karena banyaknya hadirin yang hadir majelis ilmu tersebut. Tapi tujuan kita adalah untuk mengetahui agama Allah agar bertambah iman kita dan agar benar iman atau amalan kita. Dari hadis tersebut juga ada pelajaran bagi seorang dai, seorang ustadz dalam berdakwah bahwa sedikitnya hadirin yang hadir di majelis ilmu dia, majelis agama atau ceramahnya dia jangan sampai membuat dia down dalam berdakwah. Membuat semangatnya turun dalam berdakwah karena dia tidaklah lebih ikhlas daripada para nabi karena dia tidaklah lebih baik daripada para nabi. Karena pengorbanan yang ia lakukan tidaklah lebih besar daripada pengorbanan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Di mana di antara mereka ada yang tidak punya murid sama sekali, tetapi tetap berdakwah. Ada di antara mereka yang muridnya hanya dua orang. Ya, ada yang muridnya hanya tiga orang. Ada yang kata Nabi tadi muridnya hanya sembilan, sembilan orang. Sehingga bukanlah akhlak yang baik. Seorang dai tidak mau turun kecuali di sebuah tempat yang hadirinya banyak. Kira-kira yang mengundang dia daerah terpencil, daerah terpencil dan diprediksi hadirinya cuma sedikit, dia pun membatalkan ya. dan tidak memenuhi undangan orang-orang yang berada di daerah tersebut dalam keadaan orang-orang yang mengundangnya ikhlas karena Allah semata-mata dan benar-benar serius ingin menimba ilmu, ingin menyebarkan ilmu agama di daerah mereka. Lihat di sini para nabi, ada yang muridnya hanya 9 orang, ada yang muridnya hanya tiga orang, dan ada yang muridnya dua orang, bahkan ada yang tidak punya murid sama sekali. Tidak membuat mereka jatuh semangat dalam berdakwah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nazalat alaihimu sakinah. Orang-orang yang tujuannya <clears throat> tujuan menghadiri majelis ilmu agama seperti itu di rumah Allah Jalla akan turun untuk mereka sakinah, ketenangan ilahi. Tercurahkan untuk mereka rahmat. Wahafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebutkan namanya di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Coba perhatikan keutamaan-keutamaan yang Nabi sebutkan di atas tadi. Nabi sebutkan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua apa? Turun sakinah. Yang ketiga, rahmat Allah tercurahkan kepada mereka. Yang keempat, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Yang kelima, nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Jalla wa di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sini. Kenapa? Karena mereka berada di rumah Allah, mempelajari agama Allah, keluarnya dia dari rumahnya untuk mempelajari agama Allah. Tidak harus majelis tersebut ramai sekali yang hadirnya. Ya, atau tidak harus dia orang baru. Karena terkadang orang udah lama mengaji penyakitnya datang. Ya, jadi kesannya seakan-akan keutamaan majelis ilmu agama itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang baru mengaji saja. Kesannya demikian. Ya, Selama tujuannya adalah menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah, maka itulah keutamaannya. Apakah majelis tersebut banyak yang menghadirinya ataukah sedikit? Ustadz tersebut saudara ustadz yang populer ataukah tidak? Ya, ustadz tersebut pandai berorasi ataukah tidak pandai berorasi? Bagus intonasinya ataukah tidak? Itulah keutamaan yang akan ia peroleh kalau itu niat dan tujuan dia hadir di majelis ilmu agama. Dan semoga Allah Jalla wa'ala membersihkan hati kita pada sore hari ini ketika eh, dalam menghadiri majelis ilmu agama ini dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala dari menghadiri majelis ilmu agama. Insyaallah taala untuk pembahasan kajian kita hari ini ya dikhususkan untuk kajian umahat ya. Tapi para abak juga banyak. Berarti jadi kajian umahat plus abak gitu <laughs> Baik berarti. Maka insyaallah taala akan saya bacakan sebuah hadis untuk judul pembahasan kita hari ini. Saya akan mengajak diri anak pribadi dan antum semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pendek, simple kata-katanya, tetapi sangat mencakup maknanya, sangat luas kandungannya. Yang mana hadis tersebut akan kita jadikan sebagai bahan atau materi kita hari ini. Nah, bahan untuk membahas materi kita hari ini yaitu hadis yang diuraikan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan sebelumnya jika ada pertanyaan saya harapkan dengan tulisannya insyaallah taala sebelum selesai akan kita jawab. Di dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam." ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه atah. Cuma segini hadisnya. Pendek kan? Qad aflaha man aslam. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Hadisnya pendek. Simple. Tapi kandungannya sangat luas. Maknanya sangat dalam. Hadis yang ini, hadis ini adalah hadis yang sangat mencakup pembahasan-pembahasan yang ada di dalam Islam. Nabi menyatakan, "Qad aflaha man aslam." Sungguh telah beruntung. Sungguh telah aflah. Aflah itu bisa diterjemahkan telah beruntung, telah sukses, telah bahagia. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses, sungguh telah bahagia Man aslam Seorang yang beragama Islam Waruziqa kafafan Diberikan oleh Allah rezeki yang mencukupkan Rezeki yang cukup Wa qanna'ahu Allah bima atah Yang ketiga Dia diberikan sifat qana'ah Sifat qana'ah terhadap apa yang telah Allah berikan untuknya Ini hadis yang akan kita bahas pada sore hari ini. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa apabila seseorang memiliki tiga sifat di atas, yaitu beragama Islam, diberikan rezeki yang mencukupi, dan dianugerahkan sifat qanaah, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh telah bahagia Sungguh telah sukses Qad aflah Telah sukses Telah bahagia Dan kalimat aflah Dalam Al-Quran itu banyak Kalimat al-falah dalam Al-Quran itu banyak Seperti firman Allah Qad aflahal mu'minun Alladina hum fi salatihim khashi'un Maka juga firman Allah Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun Hendaknya kalian selalu mengingat akan nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung, agar kalian sukses, agar kalian bahagia. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. Kalau kita membuka Al-Qur'an ayat-ayat yang menerangkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, maka akan kita dapati semuanya karena nilai-nilai agama. Semuanya dengan nilai-nilai akhirat, bukan dengan nilai dunia. Ini menerangkan kepada kita umat Islam bahwa standar kesuksesan, standarisasi keberuntungan bagi kita umat Islam dengan nilai agama, agama dengan nilai akhirat, bukan dengan nilai dunia. Hendaknya kita tanamkan itu pada hati kita dan anak keturunan kita. Betapa banyak kaum muslimin tidak memahami hal itu. Dari mana kita tahu? Dari ucapan mereka sehari-hari. Masya Allah bapak itu anaknya sudah sukses-sukses. Keluarganya pada sukses semua. Kenapa? Yang satu sudah menjadi ini, bekerja ini, gajinya ini, satu lagi pengusaha besar, satu lagi bupati, satu lagi gubernur, satu lagi ini, masya Allah. Semuanya dengan nilai-nilai dunia. pada dia umat Al-Quran, dia umat Islam. Perhatikan dia belum memahami standarisasi kesuksesan, keberuntungan, dan kebahagiaan di dalam Islam. Berarti pola pikirannya belum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berarti dia belum menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman, sebagai standarisasi di dalam menilai sesuatu. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran Allah menyebutkan kesuksesan, kebahagiaan itu dengan nilai-nilai agama. Seperti beberapa ayat yang saya sebutkan di atas tadi. Dan juga seperti firman Allah Jalla wa'ala ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang besar inilah standarisasi kesuksesan dari sini saya ingin mengingatkan sebagian wali siswa-siswi atau wali para santri Terkadang sebagian orang tua itu menganggap anaknya belum sukses mondok kalau anaknya belum hafiz 30 juz Al-Qur'an. Dia menganggap anaknya itu belum sukses mondok kalau anaknya itu tidak bisa menjadi ustaz, tidak menjadi bisa menjadi khatib Jumat dan seterusnya. Memang bisa seperti itu sesuatu yang mulia. Ya, selama niatnya tetap ikhlas. Tapi yang perlu kita perhatikan Apakah setelah dia mondok dia semakin lebih taat kepada Allah ketimbang dia sebelum mondok? Kalau iya berarti dia telah so, sukses. Daripada dia hafiz Al-Qur'an misalkan. Dia hafiz sekian hadis Nabi. Tetapi ibadah dia sebelum dan sesudahnya itu sama aja, tidak meningkat. Berarti dia belum sukses dalam pendidikannya tersebut. Seorang itu dikatakan sukses dalam pendidikan agama apabila dia semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasulnya, semakin bertakwa. Yang mana sebelumnya dia ada masuk malas-malasan hadir sholat berjamaah lima waktu, malas-malasan sholat tahajud, malas-malasan baca Al-Quran, ya, malas-malasan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tapi setelah mengaji, setelah mondok, dia semakin semangat, lebih semangat, lebih maksimal ibadahnya. Berarti ini lebih baik, berarti dia telah sukses daripada dia menghafal Al-Quran sekian juz, menghafal sekian ratus hadis, tetapi ibadahnya tidak mening, tidak meningkat. Nah, dan tentunya kalau dia mampu menghafal lebih banyak, dan ibadahnya pun semakin meningkat, tentu itu lebih baik daripada dia tidak menghafalnya. Ini perlu saya ingatkan karena sebagian wali santri itu bersikap demikian. Kok anak saya udah bertahun-tahun mondok Ustaz, nggak berhasil berhasil ya. Ya akhi nggak mesti anak yang keluar dari pondok itu harus jadi ustaz, tidak mesti. Terkadang dia jadi tukang bengkel lebih bermanfaat untuk agama Allah daripada kita paksa dia untuk jadi ustaz. Ya. Yang penting kita didik dia dengan pendidikan tersebut dia berhasil menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya. Dimanapun dia berada bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala Beribadah kepada Allah sehingga seluruh ibadah yang ia lakukan tersebut pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi daripada pahala dia sedikit pun. Ya. Karena terkadang ada seorang anak dipaksa <clears throat> harus menjadi target begini dan begitu. Kamu harus menjadi ustadz misalkan. Memang ini anak misalkan nggak punya bakat, namun bukan berarti nggak mondok. Jadi pondokkan untuk memahami agama Allah. Tapi ketika dipaksa, jadi seakan-akan ya kalau sudah keluar pondok harus jadi ustaz. Kalau nggak jadi ustaz, lebih baik futur aja, jadi orang awam aja. Akhirnya ketika dia merasa diri nggak mampu jadi ustaz, akhirnya dia banting setir. Tahu istilah banting setir itu di sini. Banting setir akhirnya. Nggak demikian cara mendidikan. Eh. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka beraneka ragam. Eh, ada yang mereka membela agama Allah karena hartanya, karena dia seorang pengusaha besar seperti sahabat Abu Talhah. Ada yang di antara mereka membela agama Allah dengan belajar dan mengajarkan ilmu agama Allah seperti sahabat Abu Hurairah. Maka hendaknya standarisasi kesuksesan, standarisasi keberhasilan yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim di atas itu selalu hadir di dalam hati kita sehingga kita tidak salah dalam menilai seorang itu telah sukses, telah berhasil ataukah belum ya. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwa sungguh telah sukses, telah berhasil, telah bahagia, telah beruntung seorang yang diberikan tiga sifat. Yang pertama, Nabi sebutkan dia diberikan anugerah nikmat Islam. Kalimat Islam apabila disebut sendirian ya, berpisah dari iman, maka dia mencakup seluruh mencakup iman. Sebagaimana kalimat iman apabila disebut tersendiri tanpa Islam dia juga mencakup Islam. Maka ada sebuah istilah di kalangan ulama dalam hal ini ucapan mereka idza jitama'a iftaraqa wa idaftaraqa ijtama'a. Dua kalimat ini Islam dan iman apabila disebut bersamaan masing-masingnya punya arti sendiri. Dan apabila disebut terpisah ada iman tanpa Islam maka makna maka saat, e, eh, kali salah satu dari kalimat tersebut saling mewakili yang lainnya. Apabila disebutkan iman dan Islam berbarengan seperti dalam hadis Jibril, maka maksud Islam adalah amalan-amalan yang eksternal seperti mengucapkan dua syahadat, ya, salat, zakat, haji, puasa. Sedangkan yang maksud dengan iman adalah amalan-amalan yang sifatnya akidah internal, rukun-rukun iman. Tetapi kalau disebut tersendiri tidak eh, bareng, maka Islam mencakup iman, dan kalimat iman mencakup Islam. Dan kalau kita merenungi betapa besarnya nikmat dan anugerahnya Islam, maka kita akan menyadari betapa berhasilnya, betapa bahagianya orang yang menganut agama Islam ini. Karena seluruh orang-orang yang menganut selain agama Islam. Kita bisa melihat perbuatan, ucapan, bahkan akidah mereka itu terkadang tidak logis. Secara ilmiah saja nggak logis. Secara akal manusia saja nggak logis. Seperti orang-orang yang menyembah selain Allah, semua tidak logis. Padahal mereka orang-orang cerdas dalam urusan dunia. Tiba-tiba nyembah batu. Tiba-tiba nyembah kayu. Eh. Tiba-tiba menyembah kuburan. Dan seterusnya. Oleh karenanya merenungi nikmat Allah yang seperti ini itu sangatlah penting agar kita mensyukurinya. Terkadang kita memahami pentingnya hal tersebut tatkala ada orang yang telah dicabut oleh Allah nikmat tersebut darinya dikarenakan sebuah syubhat yang menghampirinya. Dan mengingat serta merenungi nikmat Allah itu sesuatu yang diperintahkan dalam agama kita. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian senantiasa mengingat menyebut-nyebut akan nikmat Allah agar kalian beruntung agar kalian berbahagia, agar kalian berhasil. Yang disebutkan oleh sebagian orang sekarang jumlah manusia di dunia ini kurang lebih berapa orang? 7 miliar, ya. Kurang lebih begitu kan? Dari 7 miliar ini yang menganut agama Islam berapa aja, Ma? Hanya satu miliar. Hanya satu miliar. Itu yang berstatus Islam di KTP. Itu cuma satu miliar. Dari 7 miliar manusia hanya satu miliar dan yang benar-benar mengamalkan Islam dari satu miliar ini jauh lebih minim lagi. Jauh lebih minim lagi. Karena Islam yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya, Islam yang hakiki itu adalah beragama dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Selain dari itu Allah tidak akan menerimanya akan menjadi sia-sia. Allah berfirman, "Inna dina indallahi islam Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam dan Islam ketika turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi yang Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itulah Islam di masa itu tidak dikenal di masa Nabi Islam Nusantara ya atau fils, ya, filsafat Islamiah, ya filsafat Islami dan semisal dengannya Islam di masa Nabi adalah Al-Quran hadis yang telah diamalkan oleh Nabi dengan pemahaman para sahabatnya setelah Nabi meninggal karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka mereka telah memahaminya dengan benar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Terkadang kebesaran nikmat Islam ini itu menjadi hadir di hati kita dan pentingnya mengingat dan mengingatkan orang lain pentingnya dan besarnya nikmat Islam itu ketika kita melihat nikmat itu telah hilang dari sebagian orang. Kita melihat ada orang yang pakai songkok rupanya agamanya udah Nasrani. Dia muslim sebelumnya. Ke gereja pakai kuku. Ya, sebelumnya dia muslim. Kenapa? Korban kristenisasi. Kristenisasi korban kristenisasi. Dia pindah agama. Barulah kita sadar pentingnya mengingatkan masyarakat tentang besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam itu. Pentingnya mengingatkan mereka bahayanya pembatal-pembatal Islam. Karena sebanyak apapun ibadah seseorang Sebaik apapun dia Kalau dia adalah orang yang mengandung selain agama Islam Dia akan binasa selama-lamanya Allah berfirman Innal ladhina kafaru min ahli kitab Wal musyrikina fi nari jahannam Khalidina fiha Ulaika hum syarrun Bariyah Semua orang kafir Dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani Dan kaum musyrikin Dan mereka mati belum masuk Islam mereka dalam neraka kekal selama-lamanya. Mereka sejelek-jelek manusia ciptaan Allah yang ada di bawah kolong langit. Sebanyak apapun ibadah yang ia lakukan, sebaik apapun dia bersama manusia, kalau dia tidak menganut agama Islam, itu semuanya tidak bermanfaat. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatum illa annahum Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah Kebaikan-kebaikan kebaikan sosial mereka itu ditolak oleh Allah melainkan karena mereka kufur kepada Allah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wali ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang mengambil sebuah jalan selain jalan yang Rasul setelah jelas bagi petunjuk dan mengikuti selain jalan yang kaum mukminin kaum mukminin ketika ayat ini turun adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kami akan palingkan dia kemanapun ia berpaling dan kami akan menyeretkannya ke dalam neraka jahanam dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan tatkala kita melihat banyaknya orang yang berstatus agama Islam. Tetapi ketika kita melihat kepada akidah yang dia yakini kepada amaliyah yang ia terapkan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya barulah kita menyadari betapa besarnya nikmat sunnah yang telah Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam. Oleh karenanya ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Aliyah rahimahullahu taala beliau menyatakan inni la adri ayyan ni'matain min Allah alayya a'zam. Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat Allah kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah Islam? Dia menganut agama Islam, tetapi dia tidak tahu bagaimana tuntunan Nabi dalam berwudu, tuntunan Nabi di dalam sholat, tuntunan Nabi dalam bab umrah, tuntunan Nabi dalam haji, tuntunan Nabi dalam puasa, tuntunan Nabi dalam berzikir setelah sholat lima waktu, tuntunan Nabi dalam berpakaian, tuntunan Nabi dalam berumah tangga, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam berakidah. Rupanya akidahnya dari sumber asal usul akidahnya dari filsafat. Menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis yang telah disampaikan dan diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka kata Syekh ibn Salama Abu Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah berikan kepada Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah aku mengenal Islam? Karena tidak semua orang yang telah mengenal Islam diberikan hidayah sunnah. Ya, dikatakan satunya Islam. Tetapi dia tidak mengerjakan Islam itu sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik dalam bab akidah ataukah dalam amaliyahnya. Makanya kata beliau tidak kalah besarnya daripada nikmat Islam adalah nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Karena kata Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau Syarh Sunnah, Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya islam Islam yang sesungguhnya itu adalah as-sunnah. Dan as-sunnah itulah Islam. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulumi wal Hikam adalah beragama dan mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Tadi telah kita simak beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dalam hal tersebut. Maka Nabi menyebutkan qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam, yaitu mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti hadis-hadis Nabi saw alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya. Dia hidup dibimbing oleh Islam. Sungguh indah orang yang hidup di bawah aturan Islam. Sungguh indah. Walaupun mungkin orang lain menilai dia Kayaknya sengsara kali hidupnya Ini yang gak boleh, itu gak boleh Ini haram, itu haram Gimana hidupnya orang ini Apa bisa hidup kayak gitu ya Bisa bahagia ya Tapi dia sendiri malah Melihat orang yang menilai dia gak bahagia kasihan. Ini orang hidupnya kok kayak gini tanpa aturan. Hidupnya gak teratur, tidak ada bimbingan dari agama. Hidupnya tidak terbimbing seperti seorang yang hilang kehilangan arah. Adapun orang yang hidup di bawah bimbingan Islam hidupnya akan indah. Allah yang akan menjamin kehidupan dunia dan akhiratnya pasti akan indah. Karena Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudai فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Maka apabila telah datang kepada kalian petunjukku, petunjuk Allah, sumbernya adalah Al-Quran, hudan lil muttaqin. Sumber petunjuknya Allah adalah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku adalah Islam secara keseluruhan, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya dia akan bahagia dunia akhirat. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sengsara dunia akhirat. Itu udah kaidah baku ya. Orang yang berpaling dari petunjuk Islam, dia tidak akan hidup bahagia dunia akhirat. Siapa yang paling tahu? Dirinya sendiri yang paling tahu. Dan itu kita rasakan setiap kali kita menjauh dari aturan Islam, setiap kali itu kita sengsara. Terkadang kita yang melakukan sesuatu dengan harapan kita akan bahagia, akan tentram, hati kita akan tenang, kita akan lebih fresh, jenuh kita akan hilang, eh, rumah tangga kita akan harmonis. Tapi rupanya malah yang yang terjadi sebaliknya justru kita semakin gelisah. Justru rumah tangga kita semakin kacau. Justru kita tidak semakin fresh. Kenapa? Tatkala perkara-perkara yang kita lakukan tersebut bertentangan dengan Islam. Itu otomatis. Banyak orang-orang yang orang lain melihat hidupnya bahagia luar biasa. Ya. Istrinya cantik atau kalau dia wanita, suaminya ganteng, kaya, ya, suaminya tampan, ya, suaminya koper boy, bukan cover boy lagi, udah koper boy suaminya, ya, konglomerat suaminya, tapi rumah tangganya hitungan minggu, retak, ya suaminya dengan kaum wanita di luar rumah seperti akan dia belum punya istri si istri di luar rumahnya seperti akan belum punya suami bahkan mungkin kalau mau cek anak yang lahir bisa jadi bukan anak dia anak orang lain Indah hidup kayak gitu. Hah? Tapi banyak orang-orang yang kita di rumah tangga mereka retak hitungan pekan, hitungan bulan. Padahal mereka adalah pasangan suami istri yang cantik, yang ganteng, yang kaya. Fasilitas yang sempurna. Kenapa? Karena memang Allah sudah menggaris. Allah memberitakan orang yang berpaling dari Islam, dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit, dia akan celaka, nggak akan mungkin bahagia. Kalau Allah yang sudah berkata, nggak mungkin salah. Gak mungkin keliru. Gak akan pernah mungkin bisa bahagia seorang yang jauh dari bimbingan Islam. Lebih lagi di hari kiamat kata Allah kami bangkitkan dia dalam keadaan buta tidak bisa melihat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man 'amila salihan min zakirin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون dan barang siapa yang melakukan amal saleh, apakah dia seorang lelaki atau seorang wanita, dengan syarat dia beriman, kalimat iman mencakup seluruh rukun-rukunnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa iman, bahwa akidah adalah ponda pondasi dalam ibadah. jadi ya, sampai dia banyak ibadahnya, tapi ibadah akidahnya kan kacau, gak ada manfaatnya. Dia selalu menjaga sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat wajib, zakat sunnah, ya haji yang wajib sudah, bahkan haji yang sunnahnya berulang kali sudah, umrah yang wajib sudah, umrah sunnahnya udah berulang kali, tapi akidahnya akidah kufur. Dia meyakini semua agama sama. Dia meyakini boleh memilih selain agama Islam. Dia pernah melakukan dosa syirik besar. Mati belum bertobat darinya. Semua ibadah tadi hangus tidak berguna sia-sia. Karena Allah berfirman, "Wahwa mu'min." Syaratnya dia beri akidah yang benar. Kalau tidak akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an mansura." Pada hari kiamat kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan Kemudian kami jadikan debu yang berterbangan kata Imam Az-Zahabi karena dia bertemu dengan Allah membawa akidah yang dapat menghanguskan ibadahnya. Ya, akidah yang kufur atau membawa kesyirikan. Oke, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Walau asyraku la kanu Kalau mereka melakukan dosa syirik, bertemu dengan Allah membawa dosa syirik besar dan belum bertobat darinya, maka seluruh ibadah baik mereka yang lainnya itu akan hangus akan hangus, akan batal. Makanya Allah sebutkan di sini wahwa mukmin dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah. Apa syaratnya tadi? Ibadah dan punya akidah yang yang benar. Kalau sekedar ibadah tanpa akidah yang benar juga nggak akan bahagia. Dan itu kita lihat. Betapa banyak orang yang kita lihat ibadahnya Masya Allah semangat ibadah luar biasa. Ya, semangat fadilah salat, fadilah Quran, fadilah masjid dan seterusnya. Tapi akidahnya masih kacau. Kita lihat amburadul rumah tangganya. Orang yang sering was-was. Eh. Sikap yang membuat hancur dunia akhiratnya. Kenapa? Karena aku punya akidah. Masih pakai jimat, masih berhak berkah kepada sini Allah. Ya. Punya jiwa yang pengecut, penakut karena nggak punya tauhid yang benar, nggak punya akidah yang benar. Ya. Mengadu nasib, melahap berkah kepada tempat, waktu, atau kejadian-kejadian tertentu, sengsara dia. Kayak Allah sebutkan syaratnya dia beramal soleh, punya ibadah dan punya akidah yang benar pasti akan kami berikan untuknya kehidupan yang indah. Indah jemaah. Keindahan yang sifatnya duniawi atau sifatnya di akhirat nanti. Di dunia ini dia nyaman hidupnya. Dan itu kita rasakan. Sebelum kita dapat hidayah, kita sholat sesukanya, ya kan? Ya mau tidur jam 3 malam ya tidur jam 3 malam subuh ya kadang jam 7, terkadang jam 8, terkadang lewat ya bonus ya. Gak ada dalam sebulan mungkin subuhnya hanya sekali atau dua kali. Mencari nafkah juga demikian gak mau lihat ini halal atau haram yang penting dapat dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan hidayah, beda rasanya kenyamanan hati walaupun secara fasilitas mungkin lebih berkurang tapi setelah kita menjaga sholat lima waktu berjamaah kita menjaga sholat tahajud ya kita menjaga <clears throat> eh, batasan-batasan uh, Allah Jalla wa ala, kita rasakan hidup kita lebih bahagia lebih tenang rumah tangga kita lebih indah dan sekarang sebagai contoh misalnya orang yang mengamalkan Islam nampak indahnya dari aktivitas sehari-harinya Misalkan paling malas, misalkan dia subuh paling malas. Andai kata dia nggak sholat malam, begitu ada dikumandangkan, paling tidak dia udah wudhu, ya kan? Udah wudhu, sikat gigi, wudhu, sholat sunnah, pergi ke masjid sholat subuh. Berarti apa? Paling tidak berarti kalau subuhnya jam jam 5 pagi, jam 5 pagi itu orang udah bersih giginya, badannya udah bersih, betul? Ya kan? Belum lagi kalau dia sudah mandi sebelumnya. Tapi kalau dia nggak menjaga sholat, jam 6 pagi ya masih ada kotoran di matanya. Masih bau mulutnya. Hmm? Mukanya masih serem. Apalagi kalau itu bukan hari kerja. Jam 11 siang masih ada tai, tai matanya. Masih bertai mata mukanya. Masih bawa mulutnya. Karena gak mandi, karena itu bukan hari kerja. Iya kan? Seorang muslim juga ketika dia mengamalkan Islam. Kalau dia sholat tahajud harus mandi, dia mandi. Mandi di seperti uh, di akhir malam dimaklumi oleh medis akan kemanfaatan untuk kesehatan seseorang. Sehat badannya, wangi, sholat tahajud, segar badannya kata Nabi asbahana syaitan tayyiban nas di sepanjang hari dia punya jiwa yang segar, jiwa yang semangat, jiwa yang baik karena menjaga sholat malam. Kumandangkan adan dia adan dia sholat dua rakaat sunnah subuh yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh kalau dia memang harus pergi kerja dia kerja. Ya, kalau dia sempat baca Al-Qur'an, dia sempat baca Al-Qur'an terlebih dahulu, sempat menjaga menunggu sholat syuruh, menunggu syuruh. Indah. Nanti zuhur dia sikat gigi lagi. Atau minimal dia wudhu. Ya kalau dia tidak melakukan duha misalkan sebelum itu. Asal wudhu lagi karena setiap kali sholat dia berwudhu. Setiap kali berwudhu dianjurkan gigi membersihkan gigi. Maghrib bersihkan gigi lagi. Isya bersihkan gigi lagi. Mau tidur dianjurkan juga untuk membersihkan gigi lagi. Indah hidupnya. Ini baru satu dari satu sih dari satu sisi. Indah orang yang hidup dengan Islam mengikuti aturan di dalam Islam. Dan kita pun diciptakan untuk menjalankan aturan Islam. Tidak ada yang bisa beralasan saya tidak mau hidup agamis. Kecuali kalau dia bisa hidup selain bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau ada orang yang tidak mau hidup agamis. Maknanya apa? Mana yang nggak mau hidup dengan aturan Islam? Emang dunia ini milik siapa? Milik Islam dunia ini, milik Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. sabul insan wa ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja kata Imam Syafi'i tanpa perintah dan tanpa larangan? Sekarang kita melihat banyak manusia dia siap hidup terkekang demi sebuah profesi. Ya kan? Betapa banyak profesi yang mengekangkan seseorang, mengekang seorang karyawan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Harus masuk tepat waktu. Kalau nggak kena denda. Ya, pulang harus tepat waktu. Kalau terlalu cepat kena denda. Terkadang beberapa peraturan di instansi dia atau di institusi dia itu hampir tidak manusiawi. Bahkan mungkin dapat mengorbankan kesehatannya, mengorbankan keluarganya. Tetapi tetap ia melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu ini ya konsekuensi saya sebagai karyawan di, di instansi ini. Kalau saya tidak siap dengan aturan di instansi ini ya saya keluar. Berarti kan dia bisa berpikir bijak. Kenapa pikiran seperti itu enggak dia gunakan dalam agama? Sekarang kita hidup misalkan dia bekerja sebagai PNS. Tentu dia tidak akan mengeluh dengan aturan-aturan yang ada dalam PNS. Dia nggak akan protes mohon maaf. Saya nggak mau masuk jam 8 pagi. Mohon maaf, saya tidak akan mau pulang jam sekian. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tahu itu memang aturan seorang jadi PNS atau dia karyawan di sebuah pabrik, sebuah pabrik industri. Ada aturan-aturan, perintah dan larangan. Dia nggak akan protes. Kenapa? Karena dia tahu itu konsekuensi saya sebagai karyawan di tempat tersebut. Kenapa dalam bab agama tidak seperti itu prinsip kita? Sekarang yang menciptakan kita Allah. Dunia kita duduk di dalamnya punya Allah. Lalu kenapa kita tidak siap dengan aturan Allah? Kita siap hidup di bawah aturan makhluk, tetapi kita tidak siap hidup di aturan di bawah aturan Al-Khaliq. Berarti kan nggak normal gaya cara kita berpikir. Sekarang jangankan hidup di lingkup luas, di lingkup kecil aja, di sebuah desa, sebuah RT, itu ada aturannya, ada perintah, ada larangan. Kita siap mengikuti aturan RT tersebut. Karena itu konsekuensi kita sebagai anggota di RT tersebut. Lalu kenapa ketika kita mengaku sebagai Islam, Lantas kita tidak siap dengan aturan Islam. Ada orang yang mau masuk PNS, mau maaf saya masuk PNS, tapi saya nggak mau ikut semua aturan PNS. Bisa? Nggak ada. Orang pasti akan mencela dia, ya kan? Bahkan kalau dia tidak mengikuti aturan PNS, orang akan menyatakan Gak usah jadi PNS saja kamu, keluarnya dari PNS. Jadi PNS kok nggak siap konsekuensinya. Jadi uh, anggota ini kok nggak siap jadi uh, dengan konsekuensinya. Subhanallah. Sebagian manusia siap disiplin dalam urusan dunia, siap diperintah dan siap dilarang dalam urusan dunia. Yang memerintahkan dan melarangnya dia juga makhluk, bukan yang menghidupkan dan mematikan dia. Bukan yang memiliki surga dan neraka. Tetapi di sisi lain, di waktu yang sama dia tidak siap menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Sang pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang memiliki surga dan neraka. Ketika diharamkan riba ah, berat. Perintah berat. Perintah ini perintah itu. Gak mau terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya kecuali sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Berarti kan nggak logis dia berpikir, tidak ilmiah, tidak punya standar. Atau ya. bahasa lain berarti kan standar ganda yang dia gunakan dalam dunia dia seperti itu bijak. Dalam akhirat malah nggak bijak. Nah, yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini waruziqah kafafan diberikan rezeki yang mencukupi. Ini juga sebuah nikmat. Tatkala seorang memiliki rezeki, punya fasilitas duniawinya yang dapat dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala yang dapat dia jadikan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih." Sungguh bahagia, sungguh nikmat harta yang halal di tangan orang yang saleh. Artinya apa? Artinya kalau dia saleh, tapi nggak punya harta terkadang juga orang bahagia pingin umroh nggak punya uang ingin bangun masjid nggak punya uang ingin bantu dakwah nggak punya uang ingin menghadiri majelis ilmu agama tempatnya jauh nggak punya ongkos nggak punya kendaraan ya. ingin berinfak nggak punya uang ingin bantu anak yatim nggak punya uang ya ingin beli Al-Quran nggak punya uang ingin beli buku-buku agama nggak punya uang Makanya Nabi bilang, "Ni'mal malu salih fi yadi rajuli salih." Sungguh indah harta yang halal di tangan orang yang saleh. Dia orang yang saleh. Hartanya halal, dia gunakan untuk kesolehannya. Dia gunakan di jalan Allah. Demikian pula sebaliknya, hartanya soleh, dia punya harta yang halal, tapi dia nggak soleh, juga nggak in, nggak indah, juga tidak bahagia. Karena itu akan menjadi malapetaka untuk untuknya. Tatkala dia tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan yang Allah ridhai. Apalagi kalau dia menggunakannya di jalan yang Allah haramkan. Bukan sekedar tidak menggunakannya di jalan yang Allah ridhai. Bahkan dia menggunakannya di jalan-jalan yang Allah haramkan, maka ini akan lebih sengsara lagi. Karena disebutkan dua ini, hartanya halal dia ya, orang yang soleh. Artinya harta yang halal tersebut menjadi sebab dia semakin taat, semakin soleh, ya, dan dia menjadikannya sebagai sarana untuk bertakwa kepada kepada Allah Jalla wa ala. Maka ada seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar menyatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya bariyah. Seluruh nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepada kamu, bukan nikmat. Semakin bertambah jabatan, semakin jauh dari masjid. Semakin sering meninggalkan sholat lima waktu berjamaah. Semakin sering alfa sholat tahajud. Semakin jarang baca Al-Quran. Bertambah hartanya, tidak bertambah takwa kepada Allah. Maka ketahuilah kata beliau, itu bukan nikmat, itu azab, itu malah petaka yang Allah timpakan kepada kamu. Jangan bahagia. Jangan senang. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah, Allah baliyah. Setiap nikmat dunia yang Allah berikan kepadamu tetapi tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, ibadahmu tidak semakin maksimal, itu malah petaka yang Allah timpakan kepadamu bukan sebagai nikmat. Waruziqa kafafan kata Nabi. Diberikan rezeki yang cukup, Yang mencukupi. Maka dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan bahwa seorang Muslim perlu beker, bekerja agar dia punya harta. Dengan harta tersebut dia bisa beribadah kepada Allah akan menjadi sarana untuk dia bertakwa kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Wabtaghi ma ataka Allahu ad al akhirah wa la tansa nasibaka ad dunya." Carilah kehidupan akhirat. Tetapi jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau kamu sudah dapat dunia, diberikan harta yang lebih, berbuat baiklah kepada manusia dengan hartamu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik untukmu dengan diberikan harta yang lebih. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu melakukan maksiat dengan harta yang kamu miliki. Yaitu merupakan perusakan di permukaan bumi, perusakan di permukaan bumi. Allah la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan perusakan, kerusakan di muka bumi ini. Coba perhatikan ayat ini. Allah menyatakan, jadilah kehidupan akhirat, tetapi Jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia yang sering kita dengar dari masyarakat kita. Sebaliknya, silahkan kamu mencari dunia sesuka kamu, tapi jangan lupa akhirat kamu. Seringnya kan begitu yang kita dengarkan. Ini dua istilah yang berbeda. Tetapi yang yang tepat adalah carilah akhirat. Tapi jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia ini. Ini yang tepat. Ini lebih tepat daripada ungkapan carilah dunia kamu, tapi jangan kamu lupakan akhirat. Dari sisi mana? Dari satu sisi. Yaitu bahwa ucapan kita carilah akhirat tetapi jangan kamu lupakan dunia ini menunjukkan akhirat lebih diprioritaskan daripada dunia Sedangkan ucapan kita, carilah akhir dunia, tapi jangan kamu lupakan akhirat berarti akhirat di nomor dua, di nomor dua. Sebagai contoh misalkan ada seorang bapak berkata kepada anaknya, nah kamu sekarang ke pasar belikan beras satu karung, tapi jangan lupa beli kopi satu gelas ya buat bapak. Berarti mana yang diprioritaskan? Beras atau kopi? Beras. Anak si si anak pulang yang dia bawa pulang hanya kopi, tidak beras. Bapaknya marah nggak kira-kira? Hah? Marah. Karena yang dia perintahkan, yang dia prioritaskan dalam perintahnya adalah beras, kopi nomor dua. Tapi kalau sebaliknya dia pulang bawa beras, lupa bawa kopi, akan dimaklumi. Pergi kamu ke pasar beli beras ya, satu karung tapi jangan lupa beli kopi. Menunjukkan kopi di nomor dua, di nomor dua kan. Nah. Maka Allah sebutkan ini di sini carilah akhirat, tempat engkau akhirat yang telah Allah sediakan. Tetapi jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia ini karena dunia adalah jembatan, adalah wasilah sarana untuk akhirat. Oleh karena itu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memotivasi umat Islam untuk bekerja seperti hadis Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Dan yahtatiba ahadukum" Seorang kalian berprofesi sebagai penjual kayu bakar. Dia masuk hutan cari kayu-kayu bakar, kemudian dia pikul. Kemudian dia jual. Dapat uang yang dengannya dia bisa menafkahi keluarganya, itu lebih baik daripada dia mengemis kepada manusia. Yang mana mereka akan memberikannya ataukah tidak? Dan kita tidak perlu malu dengan sebuah pekerjaan yang menurut manusia itu pekerja, ya, kerja yang rendahan. Kerja yang hina selama itu halal. Tidak perlu malu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi menyatakan kana Zakaria alaihissalam salam Nabi Zakaria itu kerjanya menjual kayu bakar untuk menafkahi keluarganya. Nabi kita pengembala kambing sebelumnya. Bahkan seluruh para nabi sebelum jadi nabi mereka seluruhnya pengembala kambing. Justru kita harus malu dengan sebuah pekerjaan yang penghasilannya tinggi, besar. Orang memuliakan kita karena pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram seperti riba. Karyawan riba, yang jelas-jelas haram. Kenapa? Karena untuk apa kita mulia di sisi manusia kalau kita tidak mulia di sisi Allah? Karena Allah lah yang memberikan kebahagiaan. Allah lah yang akan bisa menghidupkan kita. Allah lah yang hanya mem yang mampu membahagiakan dunia akhirat kita. Selain Allah tidak akan mampu melakukannya. Kemuliaan dan kerendahan itu hanya di tangan Allah Jalla wa'ala. Ini hendaknya kita camkan pada anak-anak kita. Ya sampai suatu saat mereka lebih memilih menganggur daripada bekerja. Karena anggapan pekerjaan tersebut pekerjaan yang hina. Tapi banyak anak muda sekarang punya pekerjaan tapi lebih memilih nganggur karena menurut dia itu pekerjaan yang rendahan. Dia lebih milih nganggur, lebih milih ganggu orang tuanya setiap hari, minta uang orang tuanya. Padahal ada pekerjaan yang halal. Kita lebih baik bekerja sebagai penyapu jalanan umum ya cleaning service, penyedot WC bahkan, atau pengumpul barang-barang bekas pinggir jalan kita kumpul, ya sampah kita kumpul kemudian kita jual halal. Itu lebih baik daripada Anda menjadi karyawan bank, karyawan riba yang dosanya seperti mensetubuhi ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang hasilnya haram. Karena harta haram gak akan pernah menjadi sumber kebahagiaan. Dia tidak akan pernah membahagiakan dunia akhirat kita. Bahkan Nabi menyatakan ayulah min nabata min haram fannaru aulabi. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram maka neraka adalah tempatnya. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar. Sesungguhnya orang-orang yang berinteraksi dalam masalah harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i bagi mereka neraka Allah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta haram hakikatnya mereka memakan bara api. Eh. Dunia akhirat nggak akan bahagia. Dan harta haram itu memberi pengaruh besar pada karakter anak istri kita. Dan menjadi sebab kecekcokan rumah tangga membuat hati kita keras, membuat kita ini sulit menangis di hadapan Allah, sulit bangun di sepertiga akhir malam untuk sholat tahajud, membuat kita semakin jauh dari Allah dan agamanya. Nah, yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa Allah bima atah dan diberikan sifat qanaah oleh Allah terhadap apa yang telah Allah berikan. Coba antum perhatikan bagaimana tingginya sastra Nabi kita di dalam berbahasa. Di awalnya Nabi menyebutkan dianugerahkan nikmat agama, ya. Setelah itu dianugerahkan rezeki yang mencukupkan. Setelah itu boleh akhiri sifat qanaah. Artinya apa? Artinya orang itu nggak akan pernah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kalau dia nggak punya qanaah. Makanya setelah Nabi sebutkan diberikan rezeki yang mencukupkan, Nabi sebutkan lagi sebuah sifat. Yang dengan sifat itu dia akan selalu merasa cukup dengan pemberian Allah qanaah. Merasa cukup. Karena kalau kita tidak merasa cukup, nggak akan pernah cukup. Ya, tidak akan pernah cukup. Nah, qanaah itu sebagian para ulama mendefinisikannya dengan ucapan mereka ridho bil yasir. Ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Sebagian ulama yang lain menyatakan qanaah itu adalah seorang yang ridho terhadap pemberian Allah Jalla wa'ala sedikit ataukah banyak. Dan sebagian ulama menyebutkan qanaah itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga tingkatan. Ketiga-tiganya mulia, tapi sebagiannya lebih mulia daripada yang lain. Yang pertama dia hanya dia mencari hanya mencari dunia untuk fasilit untuk akhirat saja. Artinya sebatas untuk bisa mengamalkan akhirat, untuk bisa menjalankan agama Allah. Sebatas itu. Nggak lebih dari itu. Tidak lebih dari sebagai dari sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan dia tidak akan mencari lebih dari itu. Ini kata para ulama adalah qanaah yang paling tinggi. Sehingga ada seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar kata beliau, "Azhadun nas man la tatajawazu raghbatuhu min ad-dunya bulghatah." Orang yang paling zuhud di dunia itu adalah orang yang keinginan dia terhadap dunia itu tidak melebihi kebutuhannya. Kebutuhan pokoknya. Yang kedua, tingkatan yang kedua dari qanaah yang ada antantahiya bihil qanaah ilal kifayah. Dia mencari dunia dengan nominal, dengan kadar yang mencukupkan. Artinya tidak sebatas untuk beribadah kepada Allah saja, ya. Tetapi ini mencukupkan lebih dari itu. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi, misalkan dia hari ini dapat yang dengan dia dia bisa beribadah kepada Allah Jalla wa ala, walaupun sebenarnya berat bagi dia dapat segitu. Ya, dia nggak bisa makan enak, makanannya agak terlalu rendah begitu. Tapi cukup. Ya. Artinya dengan itu dia sudah bisa beribadah kepada Allah. Ya. Ini yang paling tinggi tadi. Yang kedua ini dia mencari lebih dari itu. Lebih dari itu, ya mungkin yang kalau tadi nggak sanggup beli ikan, kalau dengan jumlah ini dia bisa beli ikan laut yang lebih enak lagi. Ya. Yang itu cukup untuk dirinya, untuk keinginannya, tidak lebih. Ya. Ini yang pertengahan. Yang ketiga, antan tahya bihil qana' ila al-wuquf 'ala ma sanah, fala yaqrah bima atah wa in kana katiran wa la yatlub ma ta'addara wa in kana yasira. Dia menerima apa adanya. Kalau dia bisa mencari eh, dapat yang sedikit, ya dia cari. Dia cukup dengannya. Kalau dia bisa mencari lebih dari itu dengan tapi dengan cara yang halal tanpa memberatkan, maka dia akan melakukannya. Serta dia tidak akan mencari dengan cara-cara yang sulit. Ya, setelah itu, ini yang paling rendahnya kata para ulama. Kenapa? Karena yang ketiga ini masih ada keinginan untuk memiliki lebih. Ya. Tapi nggak tercela karena dengan cara yang tidak menyusahkan, menyibukkan. Nah, ini tiga tingkatan qanaah yang disebutkan oleh para ulama. Dan orang yang qanaah itu kata para ulama akan memetik banyak manfaat akan memetik banyak faedah. Yang pertama sebutkan di dalam kitab ini Al-qana'ah mafhumuha manafi'uha at-tariq ilaiha hatinya itu akan selalu penuh dengan iman kepada Allah. Selalu bergantungan kepada Allah, selalu ridho terhadap pemberian Allah Jalla dan selalu yakin dengan apa yang ada di sisinya. Karena tidak mungkin seorang qanaah terhadap sebuah pemberian Allah kecuali dia seorang yang mukmin, seorang yang yakin bahwa Allah telah menjamin rezeki para hambanya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud menyatakan inna arja ma akun lirizqi idza qalu laysa fil baiti daqiq. Sesungguhnya aku sangat mengharap rezeki itu akan turun dari Allah tatkala aku berada di kondisi tidak ada apa-apa di rumah. Kenapa? Karena ketika kita di kondisi yang tidak ada apa-apa, kita benar-benar mengharap, benar-benar meminta dan benar-benar yakin rezeki itu akan datang dari Allah. Dan dia akan benar-benar datang. Karena Nabi menyatakan wa'alam anna an-nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra wa anna al-faraja ma'al karbi. Ketahuilah pertolongan itu bersama sifat sabar, kelapangan itu bersama kesempitan dan kemudahan itu bersama kesulitan. Nah, manfaat lainnya, buah lainnya dari buah qanaah ini akan membuat seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Karena orang yang tidak memiliki sifat qanaah sulit bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Karena dia menilai dirinya selalu miskin. Selalu berkekurangan. Sehingga membuat dia tidak bersyukur, terkadang dia mengeluh, bahkan naudzubillah dia akan mencela Allah Jalla wa ala. Tapi ketika dia memiliki sifat qana, dia akan bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur akan bahagia dunia akhiratnya. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas." Hendaknya engkau menghidup wara, maka engkau akan menjadi manusia yang paling merdeka. Manusia yang paling tinggi ubudiahnya kepada Allah. Kapan? Ketika kita warak. Warak itu apa? Meninggalkan sesuatu karena khawatir sesuatu itu akan memudaratkan akhirat kita. Itu warak namanya. Dan hendaknya engkau qanaah agar engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Ketiga, orang yang memiliki sifat qanaah akan hilang dari hatinya penyakit-penyakit hati seperti dengki, cemburu, ya, cemburu kepada orang lain. Dia nggak cemburu orang lain punya mobil, dia nggak cemburu orang lain udah tambah istrinya, ngaji di luar anak, poligami kok di luar dia, apa urusannya mente? <laughs> eh nggak akan dengki dia. Ukti fulana lebih duluan nikah daripada saya, pada ngajinya duluan saya. Kau malah nikah sama ikhwan itu Padahal saya harap Saya sangat berharap ikhwan itu nikah sama saya Bahkan ikhwan itu dah nanya-nanya Tentang saya kepada umur fulan Kok tiba-tiba ukti ini nyalip ya Itu rezeki dari Allah Kalau dia punya kodah tak akan dengki Jadi kira enggak ada Ada Akhwat terkadang sudah ngaji akrab sebelumnya Gara-gara Ini akhwat dinikahi oleh seorang ikhwan Yang dia inginkan Apalagi sudah ada kode bahwa ikhwan ini akan melamar dia, tiba-tiba ngelamar temannya, putus persahabatannya. Gara-gara apa? Gara-gara Gara-gara Gara-gara nggak punya sifat kona'ah. Kalau dia punya sifat kona'ah, inilah yang Allah berikan untuk saya. Dengan takdir Allah, pasti ini yang terbaik. Rezeki sudah Allah jamin. Jodoh bagian dari rezeki. Gak akan mungkin meleset. Rezeki saya dan dengan rezeki dia. Kalau saya nggak dinikahi oleh fulan, berarti dia bukan rezeki saya, rezeki untuk ukti fulan. Maka dia tidak akan dengki, dia tidak akan cemburu. Tatkala dia punya sifat qanaah. Ketika uh, eh, buah yang lainnya, manfaat lainnya, qanaah itu akan memberikan kekayaan di dalam hati. Sehingga membuat seorang merasa mulia, merasa kaya dengan Allah dan tidak akan merendahkan dirinya di hadapan manusia untuk mendapatkan pemberian mereka. Kayak di dalam ayat Allah menyatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapati kamu dalam keadaan miskin wahai Muhammad kemudian Allah kayakan kamu. Nabi di Mekah di awal-awal dakwah, apakah beliau kaya sebelum bertemu Khadijah? Enggak. Bahkan sebelum perang Khaybar beliau pun belum kan kaya, tetapi Allah namakan kaya. Kenapa? Karena sudah kaya ha? hatinya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil 'arad, walakin walakin al-ghina ghina ghina nafs Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah dengan kekayaan jiwa, kekayaan hati. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Makanya kata Imam Nawawi, harta yang banyak itu tidak akan membahayakan seseorang kalau hanya di tangan, tidak sampai masuk ke hati. Tetapi kapan dunia itu masuk ke hati, dia akan membahayakan seseorang walaupun tidak ada di tangannya. Dengan ungkapan yang lainnya sebagian para ulama menyatakan terkadang orang yang kaya kalau mau dinilai secara nilai eh, kacamata Islam dia lebih zuhud daripada orang yang miskin. Kenapa? Ini yang kaya misalkan dia punya mobil lima mobil. Ada orang miskin nggak punya mobil sama sekali. Tapi kalau mau dinilai, yang punya mobil lima ini dia lebih zuhud daripada yang nggak punya mobil sama sekali. Kenapa? Karena yang nggak punya mobil ini, dia berangan-angan kalau punya mobil akan menampakkan kekayaannya saya akan gegaya, dia akan menggunakan untuk maksiat, ya, dan dia kenang-kenang, selalu mengingat-ingat akan punya mobil keindahan, kekayaan, indahnya hidup kaya. Berarti ada cinta dan kecondangan terhadap dunia. Ada orang, sedangkan yang kaya tadi dia punya mobil, punya apartemen, dia nggak pernah merasa bangga dengan ke kekayaannya tersebut. Dia nggak bersikap angkuh, tidak sombong. Kemudian dunia yang dia miliki tersebut dia gunakan untuk agama Allah, membantu kaum muslimin, membantu agama Allah, membantu dakwah, dia jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah serta tidak masuk ke dalam hatinya. Maka yang kaya ini lebih zuhud daripada yang mis miskin tadi. Nah. Kemudian manfaat lainnya akan membuat seorang al hidup mulia dia. Dia nggak akan merendahkan dirinya. Dia akan menceritakan kemiskinan dirinya di depan orang lain dengan tujuan untuk dibantu. Dia tidak akan mengeluhkan kemiskinannya kepada manusia kecuali kepada Allah Jalla wa ala. Kenapa? Karena dia punya sifat qanaah dan itu sifat yang mulia. Dan di sana ada beberapa buah lainnya dari buah qanaah. Kemudian yang terakhir mungkin timbul pertanyaan dari kita bagaimana tips atau cara agar kita bisa memiliki sifat qanaah. Ada beberapa tips, ada beberapa sebab yang dengannya kita akan memiliki sifat qanaah. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Jalla wa ala. Selalu memurnikan ketergantungan hati hanya kepada Allah tidak berpaling kepada selainnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Itu sangat penting. Apalagi kita berada di lingkungan yang rata-rata masyarakat di lingkungan tersebut di atas kita ekonominya. Itu sulit, ya rumah tetangga, tetangga sebelah mobilnya udah Innova ribon. Abi kapan bi? Abi duit banyak bi. Semangatlah kerja bi. Sampai kapan kita naik mobil 7 tahun 70 ini bi? Ya sesekali nikmati dunia kan boleh bi. Nah, mulai. Ya. Andai kata dia meminta untuk dibelikan mobil bagus karena nilai akhirat ya itu mulia, ya kan? Tapi kalau cuma ingin menikmati dunia, Ini sesuatu yang tidak baik. Makanya Nabi menyatakan unzur ila man wa asfala minkum wa la tanzur ila man wa fawqakum dzalika ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihat kepada orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, jangan kepada yang di atas. Akan membuat kalian mensyukuri nikmat Allah tidak akan merendahkan nikmatnya. Kalau kita melihat kepada orang yang di atas, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Ya, kita beli mobil yang harga 200 juta, lihat ke tetangga yang udah mampu beli mobil yang harganya 400 juta. Besoknya kita kejar lagi nih. Saya akan beli mobil itu. Begitu kita mampu beli mobil yang harga yang 400 juta, ini kawan udah beli mobil yang harga 800 juta. Kita pun berkeinginan lagi, punya cita-cita untuk mampu beli mobil seharga mobilnya. Begitu mampu rupanya si kawan udah mampu beli mobil yang harga di atas satu lem Gak akan ada ujungnya. Akan membuat kita selalu tidak merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Membuat kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Apalagi berlomba-lomba dalam urusan dunia yang nggak ada ujungnya. Bahkan oleh bahkan sebagai ulama dahulu menyatakan idza ra'aita rajulan eh, sabaqaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kamu melihat ada kawanmu orang lain, mengalahkan kamu dalam urusan dunia, jangan kamu mengalah, mengejar dia dalam urusan dunia. Kalahkan dia dengan urusan akhirat. Memang dia punya rumah, gedung, dia punya banyak apartemen, dia punya properti, dia punya banyak istri, tapi dia nggak punya sholat lima waktu berjamaah sebagaimana aku memilikinya. Dia tidak memiliki akidatus salaf, saya memilikinya. Dia memiliki kekayaan, tapi dia tidak memiliki hidayah sunnah, saya memilikinya. Dia memiliki kekayaan dunia yang luar biasa Tetapi dia tidak memiliki anak-anak yang hafiz Al-Quran Saya memilikinya Dia memiliki kekayaan yang luar biasa Tetapi dia tidak memiliki nikmat istri yang saliha Yang mengenakan hijab syar'i Dan saya memilikinya Dia memiliki nikmat dunia yang luar biasa Dia tidak memiliki nikmat salat tahajud Dan saya Alhamdulillah diberikan oleh Allah Ida ra'ayta rajulan sabakaka fi dunia fanafisu fil akhirah Kalau kamu melihat ada seorang mengalahkan kamu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, karena itulah perlombaan yang sesungguhnya. Adapun perlombaan dunia nggak ada ujungnya. Alhaakumut takatsur. Kapan berujung? Hatta zurtumul maqabir. Baru berujung. Nah. Ini yang kedua agar kita selalu melihat ke yang di bawah kita. Kalau kita selalu lihat ke yang di atas enggak pernah cukup zaman. Andai kata Islam membolehkan kita nikah lebih 20 wanita, mungkin juga enggak akan cukup. Kalau kita punya kekuatan enggak pernah cukup. Udah diberikan istri yang cantik angkanya 10. Lihat wanita di jalan, masyaallah, kayak istri di rumah kurang cantik. Padahal bukan karena kurang cantik, tetapi demikianlah syaitan menggambarkan dunia untuknya. Rumput tetangga selalu nampak lebih hijau daripada rumput, rumput sendiri walaupun rumput tetangga tersebut sudah kering, kerontang bahkan sudah digigit oleh hewan. Memang seperti itu dunia. Gak akan pernah cukup. Tapi ketika dia melihat ya orang lain di atas dia dia lihat banyak di sana orang yang tidaklah lebih sempurna daripada saya. Ya? Atau dia katakan ada orang di sana lebih sempurna daripada saya tapi istrinya tidaklah lebih sempurna daripada istri saya. Akhirnya dia bersyukur dengan istri yang Allah berikan. Dia lihat ada dia, dia lebih bagus dunianya, dia lebih ganteng dari saya, dunia lebih banyak, ya. Tetapi istri dia tidaklah lebih sempurna daripada istri saya dari sisi dunia dan dari sisi akhiratnya. Maka akan membuat dia bersyukur. bersyukur. Melihat kepada orang yang di bawahnya, yang mungkin jangankan punya mobil, motor pun nggak punya, Bahkan rumah pun belum punya, dia sudah punya rumah, maka akan membuat dia bersyukur. Yang ketiga adalah pergaulan. Adalah pergaulan. Dia orang miskin, tapi bermain dengan orang-orang kaya, ya otomatis akan terbawa dengan gaya orang-orang kaya. Ini namanya tidak tahu kadar diri. Dia penghasilannya sebulan cuma 2-3 juta. Tapi bergaul sehari-hari dengan orang-orang yang penghasilannya 50 juta sebulan, 30 juta. Gaya bahasa mereka tentu berbeda dengan dia. Gaya pakaian mereka, gaya hidup mereka. Tatkala dia bergaul selalu dengan mereka dan dia nggak punya fasilitas seperti mereka miliki, paling tidak awal-awal dia udah mulai berangan-angan memilikinya. Ketika angan-angan sudah tinggi, otomatis akhirat semakin Eh, terlupakan. Semangat beribadah sudah semakin berkurang, syukur sudah semakin lemah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan kepada kita pengaruhnya pergaulan, pengaruhnya teman sangatlah banyak dan saya kira itu hal yang dimaklumi oleh antum sekalian. Ya. Menjaga pergaulan dalam masalah ini sangatlah penting. Bergaullah, sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang ekonominya kurang lebih sama dengan kita Apalagi kalau ekonominya di bawah kita. Begitu kita curhat ekonomi kita, tiba-tiba dia ikut curhat, rupanya curhat dia lebih parah dari kita. <laughs> Akhirnya malah kita yang nasihati dia sabar ya, sabar, <laughs> sabar. Pada kita sedang sedang menceritakan di rumah begini. Dia begitu dia ceritakan cerita dia membuat kita menangis. Akhirnya malah kita yang buat dia menasihati eh, dia untuk sabar. Padahal tujuan kita menceritakan kondisi kita tadi ke dia agar dia menasihati kita. Akhirnya malah balik nasihat karena kondisi orang tersebut lebih parah dari kita. Ya. Ini beberapa sebab yang dengannya Allah akan memberikan sifat panah kepada kita. Dan tidak lupa dari sebab yang paling besar adalah doa. doa. Di antara doa Nabi Allah maja'al rizqa ala Muhammadin kuta. Ya Allah jadikanlah makanan pokok adalah rezeki keluarganya Muhammad. Apa makanan pokok di masa Nabi? Air, kurma, ya, atau gandum. Tapi nggak meminta lebih dari itu. Ini doa. Ya Allah berikanlah sifat qanaah untukku. Kemudian sebab berikutnya hendaknya kita merenungi hakikat dunia yang kita miliki. Apakah sifatnya fasilitas ataukah makanan dan minuman? Ujungnya kemana? Ujungnya jadi kotoran kalau dia makanan. Ya, ujungnya sirna. Sekarang misalkan antum punya uang satu miliar dolar, apartemen di mana-mana, begitu mati bisa digunakan untuk beli satu meter tanah dalam surga. Gak bisa. Semua jadi warisan. Bahkan menjadi sebab pertengkaran antara anak-anak antum. Ya kan? Al-haq mutakathur hatta zurtumul maqabir. Maka Nabi menyatakan inna Allah ja'alat dunia, Matalan inna Allah inna mat'ama inna akhir inna akhir mat'ami ibni Adam qad ju'ila darban di dunia Sesungguhnya perjalanan akhir atau kondisi akhir makanan yang dikonsumsi oleh anak Adam itu Allah jadikan sebagai perumpamaan dunia ini. Apapun yang dia makan, apapun bumbunya, kata Nabi ujung-ujungnya jadi kotoran. Betul nggak? Sekarang ada orang makan visa visa atau visa Hah? visa Satu lagi makan nasi putih, satu lagi makan lontong, satu lagi nasi rendang. Semuanya janjinya sama nggak? Sama kan? Jadi ngapain sedih? Kecuali kita yang makan nasi tok nggak ada lauknya, nah kotoran kita jadinya kotoran, bau, najis. Sedangkan kalau orang yang makan pizza keluarnya emas dan perak, nah, itu sedih kita. Sedih kali lah awak nih, selalu makannya nasi putih keluarnya jadi kotoran bapak ibu itu masya Allah makannya pizza sehingga kotorannya keluar menjadi emas dan perak. Nah, itu sedih kita. Ya kan? Eh, kalau pas nggak ada lauk di rumah, sering-seringlah ingat hadis ini. <laughs> Kata Nabi, perumpamaan uh, eh, akhir makanan yang dikonsumsi oleh anak Adam itu adalah perumpamaan untuk dunia ini, menerangkan kepada kita rendah dan hinanya dunia ini. Walaupun telah ditaruh garam, ditaruh berbagai bumbu, ujungnya juga sama. Akan terhibur kita kan? Misalkan di hari lebaran kita lihat di rumah lauk kurang, makanan kurang, di rumah orang lain Masya Allah. Anak orang lain sering jajan, anak kita jarang. Ya. Ketika kita tanamkan hadis ini, dia terhibur. Saya makan nasi, dia makan pizza, kotorannya sama. Najis juga. Kecuali yang makan pizza keluarnya perak dan emas bisa dijual balik untuk beli mobil <laughs> ya. ya yang makan nasi keluarnya jadi kotoran nah, itu sedih kita sedih kali lawa nggak pernah makan pizza nih pengenlah sekali makan pizza biar kotorannya jadi emas dan perak enggak juga yang makan pizza yang makan tomat makan cabai makan bawang ya semuanya jadi ya kotoran sama semuanya nah wallahu a'lam berapa jam berapa ada jam kurang 10 Di sini ada pertanyaan Bismillah Ustaz Tadi Ustaz mengatakan tempatnya neraka daging yang diberikan makan hasil riba atau haram Bagaimana cara seorang anak yang full ditanggung seorang ibu ibu tunggal untuk menasihati ibu anak agar meninggalkan riba pernah mengatakan tetapi dijawab nanti mau makan apa yang pertama untuk kamu dan untuk dia untuk si pekerja riba tersebut haram gaji untuk ia makan tapi orang lain yang diberikan olehnya dari uang gaji pekerjaan dia tersebut, orang lain apakah anaknya, tetangganya, sahabatnya itu boleh menerimanya. Karena itu haram kasbi namanya, bukan haram aini. Ya, karena orang lain mengambil darinya dengan cara syar'i, pemberian atau hadiah. Demikian diterangkan oleh para ulama. Ya walaupun ada khilaf dalam masalah ini, mereka berdalil dengan harta rampasan perang di masa Nabi, tidak lepas dari uang prostitusi yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tetapi Nabi membagikannya untuk mujahidin, menjadikannya baik harta harga harta baitul mal. Adapun kalau bagaimana menasihatinya ketika dia beralasan demikian, maka ingatkan kepadanya rezeki itu di tangan Allah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kalan tada an itiqa alillah illa awadallahu khairan min. Sehingga engkau tidaklah meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah akan menggantikan yang sesuatu yang lebih baik. Memang syaitan selalu menakut-nakuti. Kamu makan apa? Kamu makan apa? Itu memang triknya syaitan agar kita tidak meninggalkan perbuatan yang haram. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan selalu membuat kalian menakut-nakuti kalian akan kemiskinan sehingga menjerumuskan kalian kepada perkara-perkara yang haram. Padahal Allah menjanjikan ya ampunan dan keutamaan yang untuk kalian. Dan memang kalau kita belum keluar, memang tidak tergambar. Tidak tergambarkan oleh kita mau kerja apa nanti. Kan seperti itu alasannya. Nantilah kalau saya udah dapat pekerjaan lain baru saya keluar. Ya nggak keluar keluar gimana dapat pekerjaan lain? Ya kan? Dari pagi sampai sore kamu kerja itu. Di situ kapan kamu sempat berpikir untuk kerja lain? Kapan kamu punya waktu untuk melakukan pekerjaan lain? Dari pagi sampai sore di situ pulang udah udah capek istirahat. Jadi kapan cari pekerjaan lain? Makanya kalau alasannya tunggu ada pekerjaan lain baru keluar, nggak akan pernah keluar. Ya karena nggak punya waktu untuk bekerja dan pekerjaan lain dia masih di situ. Tapi begitu keluar otomatis udah langsung punya waktu. Dia bekerja. Dapat tidaknya itu bukan urusan dia, itu urusan Allah. Kewajiban dia mencari dan berusaha. Dapat tidaknya itu di tangan Allah Jalla dan rata-rata orang yang keluar Alhamdulillah belum pernah ada yang mati kelaparan gara-gara meninggalkan riba Kemudian kita seorang muslim dan muslimah meyakini asmaul husna bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Razzaq. Lalu kenapa kita meragukan maknanya? Apa buktinya? Buktinya kita tidak berani meninggalkan perkara yang haram dengan alasan kita akan sengsara. Berarti secara tidak langsung kita menuduh Allah bukan Ar-Rahman, tapi Allah Ar-Zalim. Berarti Allah bukan Ar-Razzaq. Berarti Allah Maha Pelit. Berarti Allah zalim. Allah akan membuat kita sengsara karena kita beribadah dan taat kepadanya. Mestinya yang kita yakini sebaliknya. Abu Jalahab CS aja nggak sampai seperti itu dugaannya kepada Allah ya kan? jahatnya Abu Lahab Cian enggak pernah sampai berkata kita akan sengsara kalau beribadah kepada Allah. Meninggalkan perkara yang haram ibadah enggak? Ibadah. Kalau kita berkata nanti akan sengsara, berarti kaedahnya kita akan semakin sengsara kalau kita semakin beribadah kepada Allah. Berarti Allah bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Hakim, bukan Ar-Razzaq. Nah, Allah Ta'ala ala misal saya kira sampai di sini.